Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala at-tamyizu. Berkata as-syaikh Hamdullah al fawzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus saliki ila alfiyati bin malikin. Beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru dari isim-isim yang mansub, yaitu pembahasan mengenai tamyiz. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai ta'rifut tamyizi wa bayanu nau'ihi wa hukmu kulli nau'in yaitu definisi atau pengertian dari tamyiz dan bayanu nawaihi, ya, penjelasan dari macam-macam tamyiz. Kemudian wa hukmu kulli nawain, hukum yang berlaku bagi setiap macam atau setiap jenis dari tamyiz. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-356 dan bait yang ke-357. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ismun ma'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassarah. Isim yang memiliki makna min kemudian mubinun yang menjelaskan Kemudian nakirotun. Ya, isim tersebut nakiroh. Ya, maka isim kemudian nakiroh memiliki makna min dan mubinun dia menjelaskan. Maka apa? Yun tamyizan bima qad fassaroh. Maka isim yang seperti itu dinasabkan sebagai tamyiz. Kemudian yang menasabkan adalah bima qad yaitu dengan sesuatu yang menafsirkan tamyiz tersebut. Kashibarini rudon wa kofi purro wa manawaini asalan wa tamro. Contohnya adalah shiberin irudon Ya, shiber, ya satu shiber, satu jengkal. Maka itu belum jelas, ya sejengkal apa. Di sini dijelaskan oleh tamyiz, yaitu irudon Ya, irdon di sini menjelaskan bahwa sejengkal di sini maksudnya adalah sejengkal tanah. Kemudian waqafizin burro. Ya, satu kofiz. Ya, satu kofiz ini satu satuan juga. Ada yang mengatakan satu kofiz ini setara dengan ya sekitar uh, eh, 16 kilo, 16 kilogram. Maka 16 kilogram apa di sini? Nah, di sini 16 kg, 16 kg dari biji gandum, burro. Nah, dijelaskan, maka burron di sini itu kedudukannya sebagai tamyiz. Kemudian di sini wa manawaini asalan wa tamro. Ya, wa manawaini asalan wa tamro. Maka di sini ada manawaini. Manawaini itu Eh, satuan juga. Dua mana. Ya, satu manan itu nanti dijelaskan sekitar ya, satu manan itu sekitar dua ritel Ya, dua ritel Nah, satu ritel itu nanti sekitar 408 gram. Maka di sini disebutkan ada dua manan. Ya, dua manan, apa dua manan apa? Ada asalan, ya, madu, dan juga tamron yaitu kurma. Maka di sini kita akan memulai pembahasan mengenai tamyiz. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai kedua bait ini beliau mengatakan at-tamyizu ismun nakiratun bima'na min. Tamyiz adalah isim nakiroh yang memiliki makna min. Libayani ma qablahu min ibhamin. Yang isim tersebut itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya. Ya, ma qablahu menjelaskan apa yang sebelumnya. Menjelaskan dari apa? Min ibhamin. Dari kesamaran. Berarti yang tadinya samar itu kemudian berusaha untuk dijelaskan. Nah, kemudian beliau melanjutkan nahwu contoh dari yang masuk dari pembahasan ini, ya contoh dari yang masuk ke dalam pembahasan ini adalah ishtaraitu ritlan asalan. Ishtaraitu ritlan asalan. Saya telah membeli, ya saya telah membeli satu ritel. Yang tadi dikatakan nanti akan ada penjelasannya. Satu ritel itu sekitar 408 gram. Ya, satu ritel itu sekitar 408 gram. Maka saya membeli satu ritel. Nah, satu ritel apa? Di sini dijelaskan asalan. Ya, satu ritel dari madu. Nah, fa'asalan tamyizun. Maka lafat asalan di sini itu adalah tamyiz. Mengapa asalan bisa dikatakan sebagai tamyiz? Li'annahu ismun. Karena asalan itu adalah isim. Dari mana kita bisa mengetahui asalan adalah isim? Bidalili tanwinihi. Yang memberikan yang memberikan tanda atau yang menjadi tanda bahwa asalan itu adalah isim itu adalah asalan datang dalam keadaan tanwin. Wa huwa nakirotun dan asalan di sini itu adalah juga isim yang nakiroh. minun ma'na min. Dan asalan di sini itu mengandung makna min. Allati lil bayani. Yang isim nakiroh bermakna min tersebut itu maksudnya untuk menjelaskan. Jadi bagaimana takdirnya? Ai minal asali. Jadi takdirnya, Ishtaraitu ritlan minal asali. Saya telah membeli satu ritel dari madu. Wabayyana ma qablahu min ibhamin. Dan asalan di sini itu menjelaskan lafat sebelumnya dari kesamaran. Mengapa? Li'anna qawlaka ishtaraitu ritlan. Karena ucapanmu saya telah membeli satu ritel. Fihi ibahamun. Itu masih ada kesamaran. Ya, saya telah membeli satu ritel. Nah, itu masih samar. Li'anna sami'a la yafhamu ma turidu birritli. Karena pendengar itu belum memahami apa yang engkau maksud dengan ritel. Hal turi itu asalan, ya apakah satu ritel madu, au tamron, ataukah engkau membeli satu ritel kurma, au samnan. Ya, atau bisa jadi engkau membeli satu ritel e, mentega. Ya. Maka masih belum jelas, satu ritel itu kemungkinannya ada sangat banyak. Wadhalika li'anna ritla ismun yasluhu li'an bihi hadhil asya'u. Karena yang namanya ritel, ya satuan ritel itu adalah isim yang memungkinkan untuk digunakan ya pada kata-kata tadi, ya asal, tamer, saman, ya itu semua bisa digunakan. Kalau yang dimaksudkan benda-benda itu tadi, ya li anturada bihi hadhil asya'u ini itu bisa jika yang dimaksudkan madu, kurma, eh, mentega dan lain sebagainya itu memungkinkan. Wa ghairuha dan juga selainnya apapun yang bisa ditakar dengan satu ritel yang sekitar 408 gram. Maka kemungkinannya sangat luas. faida kulta asalan, Ya, maka jika engkau mengatakan asalan, zalal ibhamu, maka kerancuan itu akan hilang. Karena menjadi jelas bahwa satu ritel di sini yang dimaksud adalah satu ritel madu. Wa fuhimal muradu, dan maksud dari penutur, pengucap itu akan dipahami. Li'annaka mayyaztalahu arritla wa bayyanta al-maqsuda bihi. Ya, annaka mayyaztalahu arritla wa bayyanta al-maqsuda bihi. Karena engkau telah melakukan tamyiz ya, dengan kata tersebut tadi. Ya, memberikan tamyiz, memberikan pembeda bagi arritl Nah, satu ritel apa yang dimaksudkan? Wabayyantal maqsuda dan engkau telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan satu ritual tersebut. Walidzalika yusamma lafdhu asalan tamyizan. Dan oleh karena itu, lafat asalan tadi itu dinamakan sebagai tamyiz. Walismul mubahamu mumayyazan. Dan isim yang mubaham Tadi misalnya ritualan, nah, itu kan masih mubaham, masih samar. Maka isim yang mubaham dinamakan dengan mumayyaz. Nah, jadi yang menjelaskan itu adalah tamyiz, yang dijelaskan yang masih samar disebut mumayyaz. Wa idza qulta dan jika engkau mengatakan tobal makanu tempat tersebut bagus najidu anna fil jumlati ibhaman. Maka kita dapati dalam jumlah tersebut itu masih terdapat kesamaran. Ya. Walakinnahu la yaqa'u ala kalimatin wahidatin. Akan tetapi kesamaran tersebut tidak hanya terdapat pada satu kata saja. Ya, kesamarannya itu bukan hanya pada satu kata. Kalau tadi itu ritelan asalan, kan yang keraguannya, yang kesamarannya itu hanya di ritelan saja. Tetapi pada tobal makanu, itu kesamarannya itu tidak hanya pada satu kata. Ya kama filmi falis sabiqi. Sebagaimana pada contoh yang sebelumnya, itu ritelan asalan. Ya, satu ritelnya itu masih belum jelas. Tetapi untuk contoh yang tobal makanu ini, wa innama yunsabu alal jumlati kulliha. Pada contoh tobal makanu, itu kesamaran itu didapati yaitu terkandung pada seluruh jumlah. Ya, pada seluruh jumlah tobal makanu. Wahuwa nisbatu tibi ilal makani. Yaitu menyandarkan sifat baik pada suatu tempat. Id la nadari mal muradu bihi, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan atau apa kandungan makna dari jumlah tersebut. Ahuwa hawa uhu, apakah yang bagus dari tempat itu itu cuacanya, ya udaranya. Amma uhu atau yang bagus di tempat itu itu adalah airnya amtur batuhu ya, atau yang bagus dari tempat itu adalah tanahnya. Ya, maka ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi yang bagus itu udaranya, airnya, atau tanahnya, atau yang lainnya juga. Fa'idha kulta tobal makanu hawaan, ya maka jika engkau mengatakan tempat tersebut bagus udaranya, ta'ayyanal muradu, ya maka menjadi jelas maksudnya. Wattadohatin nisbatu. Dan juga penyandaran baik kepada tempat tersebut itu juga menjadi jelas tertentu. Karena yang bagus di situ adalah hawanya, ya udaranya. Walidzalika yusamma lafdhu hawaan tamyizan maka lafat hawaan tadi itu dinamakan sebagai tamyiz. Li'annahu azala ibhaman fi nisbati tibi ilal makani. Karena lafat hawaan itu dapat menghilangkan kesamaran dari penyambar, penyandaran kebaikan pada suatu suatu tempat, suatu makan. Yaitu dapat menghilangkan kesamaran ya, dari penyandaran atib kebaikan kepada suatu tempat. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa kharaja biqaulina nakiratun nahwu hadzar rajulu tahirun qalbahu. Nah, ini seperti biasa metode yang digunakan ketika menjelaskan sebuah definisi atau pengertian. Karena pengertian dan definisi yang baik itu adalah yang jami' dan mani' jami' itu semua yang masuk dalam definisi itu harus masuk dengan definisi tersebut. Sedangkan mani' berarti semua yang tidak termasuk dalam definisi itu harus dikeluarkan dari dari sebuah istilah dengan diksi di definisi tersebut. Itu adalah definisi atau pengertian yang baik. Maka di sini wa kharaja biqaulina nakiratun maka dengan ucapan kami tadi, nakiroh, yang tadi kan ismun, nakirotun, kemudian bima'na min, libayani maqoblahu min ibahamin. Nah, maka dengan ucapan kita nakirotun, itu contoh hadar rojulu tohirun kolbahu, itu dikeluarkan dari definisi tamyiz. Ya, hadar rojulu tohirun kolbahu. Laki tersebut Ya, lelaki tersebut itu bersih hatinya. Bin nasbi, dengan menasobkan kolbahu. Ya. Fa kolbahu wa in bayyana ibaha mama qoblahu. Maka lafat kolbahu itu walaupun dia menjelaskan kesamaran dari lafat sebelumnya, ya kan, Hadar rajulu tohirun. Lelaki tersebut itu bersih atau suci. Itu kan masih samar. Yang suci itu apanya? Yang bersih itu apanya? Ya, kemudian kolbahu. Yang bersih, yang suci adalah hatinya. Nah, lafat kolbahu itu walaupun menjelaskan kesamaran dari kata sebelumnya, yaitu tohirun, lakinnahu laisa bitamizin. Tetapi lafat tersebut itu bukan tamiz, Mengapa? Li'annahu ma'rifatun. Karena lafat kolbahu itu ma'rifah. Ya kan diidofahkan kepada domir. Dan domir itu ma'rifah. Maka mudofnya menjadi ma'rifah juga. Fahuwa mansubun ala tashbihi bil maf'uli bihi. Maka nanti i'robnya kolbahu itu dibaca mansub bukan sebagai tamyiz tetapi mansub karena keserupaannya dengan maf'ul bih. Kama sayati insya Allahu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya Allah. Fi babis sifatil musyabbahati, nanti pada bab sifah musyabbahah. Kemudian wa kharaja biqaulina bima'na min al-halu. Kemudian tadi dalam definisi dikatakan bima'na min, ya ismun nakirotun bima'na min. Nah, maka dengan ucapan kami bima'na min dalam definisi tersebut, maka hal dikeluarkan dari definisi tamyiz. Mengapa? Fa'innahu bima'na fi halikadha. Karena hal itu walaupun sama-sama isim dan sama-sama nakiroh, akan tetapi, dia tidak memiliki makna min. Tetapi dia memiliki makna fi hali kaza. Ya, dalam keadaan yang demikian. Wa kharaja biqaulina libayani ma qablahu dan dengan ucapan kami libayani ma qablahu maka ismula annafiyati lil jinsi atau wa kharaja biqaulina li bayani ma qablahu ismula annafiyati lil jinsi maka dengan ucapan kami ya dalam definisi yaitu li bayani ma qablahu maka isim la nafiyah lil jinsi itu dikeluarkan dari definisi tamyiz ya contohnya apa nahwu la rajula fil masjidi tidak ada seorang pun di dalam masjid. Nah, di sini rojula, ya, isimla, itu uh, ya isim. Ya, kemudian juga dia itu nakiroh. Nah, kemudian fa'innahu wa inka nabi ma'namin dan juga rojula tersebut itu walaupun memiliki makna min, ya karena kan sama saja artinya la min rojulin fil masjidi. Berarti ada minnya juga. Lakinnaha laisat lil bayani. Akan tetapi min di sini bukan min yang bermakna bayan. Ya, bukan min yang bermakna menjelaskan. Bal hiya minil tetapi min di sini adalah min istighraqiyah, ya, yang mencakup keseluruhan. Berarti tidak ada seorang lelaki pun, ya, tidak ada sama sekali seorang lelaki pun di dalam masjid. Kama taqaddama fi maudi'ihi. sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa naw'ani, dan tamyiz itu ada dua macam atau dua jenis. Al-awwalu, jenis tamyiz yang pertama, tamyizul mufrodi. Yang dimaksud di sini adalah tamyiz mufrod. Au tamyizuz dhati. Ya, tamyizul mufrodi au tamyizuz dhati. Atau tamyiz dhat. Ya, maka tamyiz mufrod dan tamyiz zat itu adalah jenis tamyiz yang pertama, macam tamyiz yang pertama. Apa itu? Wa huwallazi yakunu mumayyazuhu lafdhan dalan 'alal adadi. Nah, tamyiz mufrad atau tamyiz dzat itu ketika mumayyaznya, ya mumayyaz tadi apa? Isim yang masih mubaham, yang masih perlu dijelaskan. Nah, jika mumayasnya itu adalah lafat yang menunjukkan angka, ya menunjukkan angka. Misalnya 20, ya kemudian 30 dan lain sebagainya. Nahwu contohnya ishtaraitu sittata asyara kitaban. Ya, ishtaraitu sittata asyara kitaban saya telah membeli 16 buku. Ya, maka Tata asyara itu memayas, Masih mubaham. Kalau saya telah membeli 16, itu belum jelas. 16 apa? Kemudian dijelaskan dengan lafat kitaban, berarti 16 kitab. Au alal miqdari. Ya. Atau mumayyasnya itu lafat yang menjelaskan alal miqdar. Yang menunjuk, lafat yang menunjukkan akan suatu takaran, ya, suatu ukuran. Wahuwa imma masahatun. Yang masuk dalam takaran atau ukuran itu apa? Misalnya masahah, ya, luasan. Nahwu contohnya, ishtaraitu dhira'an sufan. Ishtaraitu dhira'an sufan saya telah membeli ya satu zira ya satu zira itu satu lengan atau dalam bahasa Indonesia satu hasta jarak antara siku sampai ujung jari. Nah, saya telah membeli suf ya kain wol sepanjang satu hasta. Au kailun. Nah, bisa juga ukuran itu berupa kail, ya, takaran. Misalnya apa di sini? Nahwu itu irdaban komhan. itu irdaban komhan. Ya, satu irdab ini juga ukuran takaran. Ya, dikatakan itu sebesar eh, uh, 24 sok. Ya, 24 sok. Maka saya telah membeli satu irdab apa? Nah, di sini dijelaskan komhan. Ya, gandum. Maka komhan di sini itu adalah tamiz mufrad atau tamiz that. Au waznun. Atau yang masuk ke dalam mikdar, yaitu ukuran atau takaran itu adalah waznun. Ya, berat. Contohnya apa? Nahwu ishtaraitu ritlan samnan. Saya telah membeli satu ritel samnan, yaitu mentega. Maka miqdar atau miqdar tadi itu bisa berupa jarak atau luas, ya kemudian takaran ya berupa volume atau berat atau massa. Au ala ma yushbihul miqdara atau lafat-lafat yang menyerupai takaran. Ya, apa yang dimaksud dengan lafat-lafat yang menyerupai takaran? Wa huwa ma ajarathul arabu majarol maqadiri. Yaitu lafat yang digunakan oleh orang-orang Arab ya digunakan sebagaimana takaran. Ya, jadi digunakan sebagaimana takaran walaupun lafat tersebut bukan lafat takaran ukuran. Lishibahihi lishibahihi bihi fi mutlaqil miqdari. Karena keserupaan dari lafat-lafat tersebut ya dengan lafat tersebut dalam ya penamaannya dengan takaran. Wa in lam yakun minha walaupun lafat tersebut tidak termasuk dalam takaran. Nah, apa maksud dari lafat yang menyerupai takaran ukuran tetapi bukan? Itu adalah nahmu contohnya sobabatu alan najasati dhanuban ma'an. Sobabatu alan najasati dhanuban ma'an. Saya telah menuangkan di atas najis ya, sebanyak satu ember atau satu timba. Ya, ini danub itu satu timba atau ember yang besar. Nah, saya menuangkan di atas najis satu ember. Nah itu belum jelas satu ember apa. Maka dijelaskan ma'an, yaitu air. Nah maka satu ember, satu timba itu bukan takaran, bukan ukuran. Tetapi orang Arab ya, menggunakan istilah tersebut sebagaimana takaran, menempati kedudukan dari takaran. Kemudian contoh yang lain, itu nihyan samnan. Ya, itu nihyan samnan. Nah, di sini nihyan itu juga berupa tempat. Ya. An-nihyu itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk menampung mentega. Ya, satu saya membeli satu nihyun mentega. Nah, tempat mentega itu kan bukan takaran, bukan satuan. Namun orang Arab biasa menggunakannya sebagaimana kedudukan dari takaran atau ukuran. Kita lihat catatan kaki. Nah, ini dijelaskan semuanya. Adzira'u yang dimaksud dengan zira' tadi masa Fatuma baina torofail mirfaqi ila nihayatil usbu'il wusto minal yadi. Ya, jadi adzira itu masa Fatuma ma baina torofail mirfaqi. Yaitu jarak dari ya, siku mudahnya. Ya, jarak dari dua tulang siku. Ila nihayatil usbu'il wusto Sampai ujung dari jari yang tengah minal yadi, ya, dari tangan. Jadi dari siku sampai ujung jari tengah di tangan. Wa huwa yu'adilu, maka itu kira-kira setara dengan uh, yu'adilu juz'aini min asyaratin wasitin wa arba'ina sintimitron. Yaitu setara dengan kira-kira 46,2 cm. Nah, jadi kira-kira satu diro, satu hasta itu sekitar 46,2 cm. Ya, eh, ini min asyaratin wa sittin wa arba'ina sintimitron. Kemudian wal irdabu dan satu irdab atau irdab itu apa? Mikyalu atau mik mikyalun dohmun li ahli misro ya, mikyalun dohmun li ahli misro. Yaitu sebuah takaran yang besar yang digunakan oleh penduduk Mesir. hul maraji'ul islamiyatu ba'da fathi misro Yang ukuran irdab itu sering disebutkan dalam referensi-referensi Islam ya, setelah kemerdekaan Mesir ya, atau setelah ditaklukkannya Mesir. Unzuril kalama alaihi, maka per, uh, silakan kau melihat ya ucapan atau penjelasan mengenai hal ini fi ta'liqid dukturi Muhammadin al-Kharufi fi tahqiqihi li kitabi dapat dilihat di ta'liqnya Dr. Muhammad al-Kharuf dalam tahqiq beliau dalam kitab al-idahu wa tibyanu fi ma'rifatil mikyali wal mizani. Ya ada kitab namanya al-idah wa tibyan fi ma'rifatil mikyal wal mizan. Libnir rif'ati. Ya, buatannya Ibnur Rif'ah rahimahullahu taala. Safhata ihda wa sab'ina pada halaman 71. Wa dhanubu kemudian dhanub tadi apa? Adhanub biwazni rasulun. Mengikuti wazan rasulun. Jadi dhanubun. At-talwul azimatu. Yaitu sebuah timba atau ember yang besar. Kolu. Orang-orang Arab dahulu mengatakan la tusamma dhanuban hatta takuna atan ma'an. Dan tidak dinamakan dhanub sampai dia itu memang dipenuhi oleh air. Ya berarti zanub itu dikatakan zanub ketika ember atau timba yang besar tersebut itu dipenuhi oleh air. Kemudian wan nihyu bikasrin nuni, ya an nihyu dengan mengkasrohkan nun, wi'a wi'a usamni, yaitu tempat untuk menyimpan mentega. Wal jam'u anhaun. Jamak dari an-nihyu adalah anhaun. Mithlu himlun wa ahmalun. Ya, mithlu himlin wa ahmalin. Ya, contohnya adalah mengikuti wazan himlun dan ahmalun. Ya, himlun muatan. Qala dzalika fil misbahil muniri. Ya, ini dikatakan dalam Al-Misbah Al-Munir. Safhata Ishrina wa Mi'ataini halaman 210 wasaf hata sitin watis aina wa miatin dan halaman 596. Warritlu dan ritl tadi bil kasri wa huwa ashharu minal fathi dan mengkasrohkan ro itu lebih masyhur daripada memfatahkan ro. Yang mengkasrohkan ro itu lebih masyhur daripada memfathahkan ro. Berarti ada yang mengatakan ar tetapi lebih masyhur ar-ritl. Itu apa? Mi'yarun yuzanu bihi, yaitu takaran yang biasa ditimbang, berarti ya berat atau massa. Yazinu tis'ina mithqalan, yang setara dengan 90 mithqal. Nah, sembilan 90 mithqal. Wal mithqalu, nah satu mithqal itu berapa? wal mithqalu falathatun wa khamsuna juz'an minal atau min mi'atin ya thalathuna wa khamsuna juz'an min mi'atin wa arba'atun yaitu maaf Thalathatun wa khamsuna juz'an min mi'atin wa arba'atu jiromin. Ya, thalathatun wa khamsuna juz'an min mi'atin wa arba'atu jiromin. Jadi setara sekitar 4,53 gram. Maka 90 mifkol ya tinggal 90 dikali 4,53. Fayakunu miqdaruhu bil jiromi, maka ya beratnya atau masanya dalam gram itu kira-kira uh, eh, sab'i uh, hmm, eh, sab'ata ajza'in min asharatin wa sab' ya atau wa sab'at sab'ata ajza'in min min asharatin wa sab'an wa arba'a mi'ati jiramin yang setara kira-kira 407,7 gram. Ai ma yuqaribu famanian wa arba'ami'ati jiromin. Maka kira-kira nilainya mendekati 408 gram. Unzur ini dapat dilihat di Al-Idahu wa Tibyanu. Pada kitab al idahu wa Tibyan safhata khamsin wa khamsina ila safhati sitin wa khamsina. Halaman 55 sampai halaman 56. Kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-91. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wala wiq wala wiftada bih. Ya innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap berada dalam kekafirannya. Maka tidak akan diterima dari seorang di antara mereka ya mil'ul ardi dahaban sepenuh bumi emas wala wiftada bihi walaupun dia menebus diri dengan ya emas sepenuh bumi tersebut. Maka di sini fadhahaban tamyizun mansubun. Maka lafat dhahaban itu adalah tamyiz yang mansub. Wal mumayyazu syabihun bil miqdari. Dan umayyasnya ya mumayyasnya itu apa? Sesuatu yang menyerupai miqdar. Yang menyerupai suatu ukuran. Apa itu? Wahuwa qawluhu mil'ul ardi. Ya mil'ul ardi sepenuh bumi itu bukan takaran atau ukuran, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu yang menyerupai takaran atau ukuran. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ wa may ya'mal mithqala dzarratin Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah ya niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar dzarrah niscaya dia akan melihat balasannya pula ya maka Fa khairon wa syarron, maka lafat khairon dan syarron mansubani ala tamyizi. Keduanya itu dibaca mansub sebagai tamyiz. Wal mumayyazu syabihun bil wazni. Dan mumayyasnya itu menyerupai dengan berat. Walaisa biwaznin haqiqatin, walaupun namanya zarroh, Ya, zarroh itu menyerupai berat, tetapi secara hakikatnya bukan berat. Ya, bukan suatu ukuran atau takaran berat. Mengapa li'anna mithqala dzarrati laisa naw'an min anwa'i ma yuzanu bihi urfan. Karena seberat dzarrah itu bukan macam atau jenis dari sesuatu yang ditimbang secara urf. Ya, sesuatu yang ditimbang beratnya secara urf atau secara kebiasaan orang Arab. Karena bukan termasuk itu, maka ini dikatakan menyerupai e, mikdar. Ya, atau syabihun bil wazni yang menyerupai wazan. Wasummiya hadhan naw'u tamyizal mufradi. Maka yang dijelaskan di sini tadi, yang macam yang pertama ini, itu disebut dengan tamyiz mufrad. Mengapa? Li'annahu yuzilul ibahama min kalimatin wahidatin. Karena tamyiz mufrad itu menghilangkan kesamaran dari satu kata. Au ma huwa bimanzilatiha atau menghilangkan kesamaran dari suatu lafat yang menempati kedudukan satu kata. Wa dan juga maaf, wa dan jenis ini dinamakan sebagai tamyiz zat. Mengapa? Li'annal ghaliba fi tilkal kalimati annaha dhawatun mahsusatun. Ya, jenis tamyiz yang pertama ini dinamakan juga sebagai tamyiz zat karena biasanya kata-kata tersebut itu berupa dhawatun mahsusatun, berupa zat-zat yang dapat diindra ya dapat dirasakan oleh panca indera. Kal irdabi ya seperti satu irdab tadi, warritli ya satu ritl, wadhira'i satu zira, wa nahwiha dan yang sejenis dengannya. Itu semua dapat dirasakan oleh panca indera. An-naw'uthani, kemudian macam yang kedua dari tamyiz, tadi kan pertama tamyiz mufrad atau tamyiz dhat. Yang kedua adalah tamyizul jumlati, yaitu tamyiz jumlah. Wa yuzilul ibhama 'anil ma'nal 'ammi baina torofaiha. Maka yang dimaksud dengan tamyiz jumlah itu adalah tamyiz yang menjelaskan kesamaran dari makna umum yang dikandung oleh dua sisi jumlah. Ya, karena yang namanya jumlah itu paling tidak memiliki dua sisi, yaitu musnad dan musnad ilaih. Ya, bisa jadi misalnya mubetada khobar, ya, atau fi'il fa'il, dan lain sebagainya. Wahuwal ma'nal mansubu fiha li syai'in minal asya'i. Ya, dan Makna yang dimaksud di sini itu adalah makna yang disandarkan dalam jumlah tersebut. Li syai'in minal asyai. Ya, bagi ya suatu perkara dari berbagai macam perkara. Karena apa? Jumlah tersebut itu bisa jadi memiliki banyak kemungkinan. Contohnya tadi, tobal makanu. Tempat tersebut baik. Yang baik apanya? Apakah udaranya, airnya, atau tanahnya? Ya, maka ada syai'un minal asyai. Ya, banyak kemungkinan. Walidha yusamma tamyizan nisbati. Oleh karena itu, jenis yang kedua ini dinamakan sebagai tamyiz nisbah. Wahuwa bihasabi aslihi naw'ani. Dan tamyiz yang kedua ini, tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah, itu kalau dilihat dari asal tamyiznya, ya dilihat dari asal dari tamyiznya, itu dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awalu yang pertama, tamyizun muhawwalun anil fa'ili. Yaitu tamyiz yang diubah dari fa'il. Asalnya fa'il kemudian diubah menjadi tamyiz. Nahwu contohnya hasunasyabu khuluqan. Ya hasunasyabu khuluqan. Pemuda tersebut baik. Nah, baik apanya? Akhlaknya. khuluqan tamyizu nisbatin. Maka lafadz khuluqan adalah tamyiz nisbah li'annahu azalal ibhama fi nisbatil husni ila syabi. Karena lafat khulukon itu menghilangkan kesamaran dari penyamba, penyandaran al-husn, ya kebaikan terhadap pemuda tersebut. Wa huwa manqulun minal fa'ili. Dan lafat khulukon itu dipindahkan atau diubah dari fa'il. Wal aslu, dan asalnya hasuna khuluqus syabi. Ya kan asalnya hasuna khuluqus syabi. Akhlak pemuda tersebut baik. Nah, kemudian diubah menjadi hasuna syabu khuluqan. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat keempat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, dan kepala telah ditumbuhi uban. Ya, atau di kepala tumbuh. Tumbuh apa? Uban. Ya. Nah, maka fa syaiban tamyizu nisbatin. Maka lafat syaiban itu adalah tamyiz nisbah muhawwalan anil fa'ili yang diubah dari fa'il li'anna taqdirahu ya karena takdirnya washta'ala syaibur ra'si dan tumbuh nah, uban yang ada di kepala kemudian diubah menjadi washta'ala washta'ala ra'su syaiban nah itu jenis yang pertama Afani, jenis yang kedua dari tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah adalah tamyizun muhawwalun anil maf'uli, yaitu tamyiz yang diubah dari maf'ul. Nahwu contohnya, waffaitul ummala ujuron. Ya, waffaitul ummala ujuron. Saya telah menunaikan kepada para pegawai Nah, menunaikan apa? Gaji. Ya, saya telah membayarkan atau menunaikan kepada para pegawai gaji. Fa ujuron tamyizu nisbatin. Maka lafat ujuron adalah tamyiz nisbah. Azalal ibahama fi nisbatit taufiyati ilal ummali. Yang menghilangkan kesamaran dari penyandaran taufiyah. Ya, penunaian, pembayaran terhadap para pegawai. Ya, karena masih samar. Saya telah membayarkan kepada para pegawai, saya telah menunaikan kepada para pegawai. Yang dibayarkan atau ditunaikan itu apa? Nah, itu masih samar. Kemudian dijelaskan dengan ujuron. Wahuwa mankulun anil maf'uli dan itu diubah dari maf'ul. Wal aslu dan asalnya wafaitu ujurol ummali saya telah membayar atau menunaikan gaji para pegawai. Kemudian diubah menjadi wafaitul ummala ujurun. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa fajjarnal arda uyunan dan kami memancarkan dari bumi. Nah, apa yang dipancarkan? Uyunan, mata air, mata air. Fa'uyunan tamyizu nisbatin. Maka lafat uyunan adalah tamyiz nisbah. Muhawwalun anil maf'uli, yang diubah dari maf'ul. Lianna taqdirahu wa fajjarna uyunal ardi. Karena takdirnya ya kami telah memancarkan mata air-mata air yang ada di bumi. Kemudian beliau melanjutkan wa hukmu tamyizi an-nasbu ghaliban. Dan hukum dari tamyiz ya hukum i'rab bagi tamyiz itu adalah dibaca mansub. Ya, jadi hukumnya adalah nasab ghaliban. Biasanya seperti itu. Karena kalau kita lihat di catatan kaki, li'annahu sayati Jawa zujarrihi. Karena nanti akan datang penjelasan bahwa tamyiz itu juga boleh dibaca majerur. Wan nasibu li mubini lismi huwa dhalika lismul mubahamu. Dan yang menasobkan, yang menasobkan tamyiz atau yang menasabkan penjelas dari isim atau yang menjelaskan si tambis tersebut itu adalah dzalikalismul mubahamu, yaitu isim yang mubaham atau mumayaznya. Ya. Jadi mumayaznya adalah penasab, sedangkan yang dibaca mansub adalah tamyiznya. Ka aishrina kitaban. Contohnya adalah aishrina kitaban. 20 kitab. Wan nasibu limubinin nisbati uh, eh, ya wan nasibu limubinin nisbati al musnadu dan yang menasabkan dari suatu kata yang me menjelaskan mengenai nisbah yang mudahnya yang menasabkan tamyiz itu adalah al musnad ya jadi yang menjadi penasab itu adalah musnad min fi'lin baik itu berupa fi'il au shibahihi atau yang serupa dengan fi'il. Nahwu contohnya izdadal muta'allimu adaban. Ya, izdadal muta'allimu adaban. Penuntut ilmu tersebut itu bertambah. Nah, yang bertambah apa? Itu adabnya. Maka adaban adalah tamyiz Nah, penasobnya itu adalah musnadnya. Berarti apa? Fi'il izdada. Ya, fi'il izdada. Kemudian contoh yang berikutnya, al-muta'allimu mustaqimun khuluqon. Pelajar tersebut ya lurus akhlaknya. Maka di sini yang menjadi penasob itu adalah uh, musnad. Ya musnad berarti khobarnya, mustaqimun. Nah, mustaqimun di sini berupa sesuatu yang menyerupai fi'il. Karena mustaqimun adalah isim fa'il dari istaqoma yastaqimu. Maka yang menasobkan khulukon di sini adalah mustaqimun. Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu taala berkata dalam Alfiyah beliau, ismun bima'na min ila akhirih. Ai maksudnya, inna tamyiza ismun bima'na min. Ya, bahwa tamyiz itu adalah isim yang bermakna min. Yubinu ibahama ma qablahu. Yang menjelaskan kesamaran dari lafat sebelumnya. Wahuwa nakirotun. Dan tamyiz adalah isim yang nakiroh mansubun dan isim yang mansub wa nasibuhu huwa syai'ul mubahamu. Dan yang menasobkan itu adalah sesuatu yang mubaham, yang dijelaskan tadi. Ya mumayyasnya. Alladhi ja'at tamyizu li'idahihi. Di mana tamyiz itu datang untuk menjelaskan sesuatu yang samar tadi wa izalati ibahamihi dan menghilangkan kesamarannya. Wa dhahiru hadha ya dan zahirnya anna tamyizan nisbati mansubun bil jumlatil lati ja'at tamyizu idahin nisbati fiha. Maka secara zahirnya tamyiz nisbah itu mansub dengan jumlah yang Tamis itu datang untuk menjelaskan penyandaran di dalam jumlah tersebut. Ya contohnya tadi, tobal makanu hawaan misalnya. Ya, tobal makanu itu adalah jumlah. Ya, jumlah yang masih terdapat kesamaran. Ya, tempat itu bagus apanya. Maka kemudian datang hawaan misalnya. Maka anna tamyizan nisbati mansubun bahwa hawaan tadi mansub bil jumlatil lati ja'at tamyizu li'idahin nisbati fiha. Ya mansubnya dengan jumlah yang tamyiz itu datang untuk menjelaskan penyandaran pada jumlah tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, hadza ra'yun libni Malikin. Maka yang tadi itu adalah pendapat dari Ibnu Malik. Bahwa tadi yang menasabkan tamyiz nisbah itu adalah jumlah. Wa yara akharuna anna amilan nasbi fi tamyizin nisbati akan tetapi para ulama nahwu yang lain itu berpendapat bahwa yang bahwa amil yang menasabkan tamyiz nisbah huwa ma fil jumlati. Itu bukan jumlahnya, tetapi apa yang terkandung di dalam jumlah. Min fi'lin, ya baik itu berupa fi'il, au shibahihi, atau yang serupa dengan fi'il. Wa huwa qawlusi bawaihi wa jama'atin. Dan itu adalah pendapat dari si bawaih dan juga pendapat dari mayoritas ulama Nahwu. Wahud jatuh benima likin wa man wafaqahu dan hujjah ya yang menjadi dasar bagi Ibnu Malik dan juga ulama yang sepakat dengan Ibnu Malik ya contohnya siapa Kabni Usfurin ya contohnya Ibnu Usfur mengapa beliau-beliau berpendapat bahwa yang menasabkan itu jumlah annahu qad la yakunu fil jumlati ya fi'lun wala wasfun karena terkadang dalam jumlah, ya terkadang tidak ada fi'il dan juga tidak ada wasaf. Ya mungkin saja dalam suatu jumlah itu tidak ada fi'il dan juga tidak ada wasaf. Nahwu contohnya, Hada akhuka ikhlason. Ini adalah saudara laki-lakimu yang ikhlas. Maka di sini yang menasobkan ikhlason apa? Apakah hadza, apakah akhuka? Nah, di sini dalam jumlah tersebut tidak ada fi'il dan juga tidak ada wasf. Nah, sehingga beliau-beliau berpendapat yang menasabkan itu adalah jumlah itu tersendiri. Wa yushkilu ala dhahiri atau wa yushkilu ala dhahiri ibarati bin malikin huna qauluhu ma ba'du. Ya akan tetapi terka mungkin ya agak membingungkan atau menjadi samar dari zahir ungkapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam bait ini, itu adalah ucapan beliau di bait-bait setelahnya. Yaitu apa? Nanti di bait setelahnya itu ada walfa ilal ma'nan siban bi'af'ala. Ya, nanti jika ada fa'il yang secara makna itu nasabkanlah dengan af'alu at-tafdil. Wa qawluhu dan juga beliau mengatakan wa amilut tamyizi kutima mutlakon dan amil dari tamyiz itu didahulukan secara mutlak. Kemudian wal fi'lu tasrifi nazron subiqo. Dan fi'il yang mutasarrif itu walaupun boleh didahului oleh tamyiz ya, tetapi nazron itu jarang. Nah, maka ini di sini kita melihat fiil ya yang amilnya itu berupa fiil. Tadi juga insiban bi af'ala ya nasabkanlah dengan af'alu atafdil Itu nanti juga dapat di takwil menjadi fiil juga fa inna hadza muwafiqun li ra'yisi bawaihi. Maka ucapan-ucapan Ibnu Malik di bait-bait nanti itu sama atau sepakat dengan pendapat si bawaih bahwa yang menasabkan itu bukan jumlah tetapi fiil atau yang serupa dengan fiil. Wa qad yujabu anhu ya dan barangkali ini dapat dijawab bi anna tamyiza lima atau lamma fassara ibhama nisbatil fi'li ya wa qad yujabu anhu bi anna tamyiza lamma fassara manis nisbatil fi'li ila fa'ilihi bahwa ketika tamyiz itu menafsirkan kesamaran dari penyandaran fi'il terhadap fa'ilnya au maf'ulihi atau menafsirkan kesamaran penyandaran fi'il terhadap maf'ulnya, faka'annahu fassarol fi'la nafsahu. Maka seolah-olah di situ tamyiz menafsirkan fi'ilnya itu sendiri. Fakana tamyizu mansuban bihi. Maka pada saat itu tamyiz itu mansub dengan fi'il itu li'annahu huwallazi yasihhu an yakuna amilan karena pada saat itu yang memungkinkan menjadi amil itu adalah fi'il itu tersendiri. Ya, jadi pada saat itu jika tamyiz men menafsirkan kesamaran penyandaran fi'il terhadap fa'ilnya atau maf'ulnya, ya maka pada saat itu eh, yang bisa menjadi amil ya fi'il pasti. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke atas. Thumma bayyana anwa'at tamyizi bil amthilati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan macam-macam tamyiz dengan contoh. Contohnya apa tadi? Kashiberin ardon, ya itu tadi dikatakan shiberin irdon, sejengkal tanah, lil masahati. Ya, sejengkal tanah itu untuk menjelaskan ya, jarak atau luas. Wa qafizin burron, ya, dan satu qafiz bur, gandum, lil kaili, itu untuk menunjukkan berat. Ya. Kemudian wa manawaini asalan wa tamron lil wazni. Maaf, kail tadi itu untuk eh, bukan berat tapi takaran. Kemudian wa manawaini asalan wa tamron lil wazni. Manawaini asalan dan tamron itu untuk wazan, untuk berat atau massa. Wa manawaini tathniyatu manan. Dan manawaini itu musanna dari manan. Ka ason, ya seperti aso, tongkat, itu asowaini atau asowani, asowaini wa huwa min maqadiril wazni dan manan itu adalah ya ukuran berat al muqattarati fi ba'dil aqtari bi ritlaini yang ditakar di sebagian negeri dengan dua ritel. Jadi kan satu ritel sekitar 408 gram. Ya, maka satu manan itu dua ritel berarti sekitar 816 gram. Ya Allah a'lam. Kemudian beliau melanjutkan jawazu jarri tamyizi bil idhofati. Ya, bolehnya memajrurkan tamyiz dengan idhofah. Wa syartu dhalika dan syaratnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait dalam alfiyah beliau pada bait yang ke-358 dan 359. Di mana Ibnu Malik rahimahullah taala beliau mengatakan wa ba'da di wa nahwi hajarurhu idza adaf adaftaha kamuttu khintatin ghiza Dan setelah yang di tadi yang disebutkan tadi ya karena tadi sudah dijelaskan mengenai hukum uh, tamyiz yang dijelaskan pada bait sebelumnya, maka selain itu, itu boleh dimajerurkan. Majerurkanlah. Apa? Idha adoftaha, jika engkau idofahkan. Contohnya apa? Ka muddu hintotin ghidha. Ya, muddu hintotin ghidha. Yaitu satu mut biji gandum, itu adalah ghidhaun, adalah makanan atau asupan. Ya, maka di sini khintotin itu adalah tamyiz. Ya, tamyiz yang menjelaskan satu mut. Ya, satu mut apa? Khintoh, ya, biji gandum. Di sini dibaca majrur karena diidofahkan Kemudian wan nasbu ba'da ma wajaba in kana mithla mil'ul ardi dhahaba. Dan setelah idofah ya, itu ada kalanya wajib dibaca mansub. Tadi kan dikatakan kalau diidofahkan, si tamyiz itu bisa dibaca majerur. Tetapi bisa juga wajib dibaca mansub. Itu kapan? Inka namithla mil'ul ardi dahaba. Jika dia sesuai dengan contoh mil'ul ardi dahaba. Ya, mil'ul ardi dahaban, ya, sepenuh bumi emas, itu dahaban tamyiz wajib dibaca mansub. Mengapa? Karena mil'ul ardi itu idofah, tetapi mudof ilaihnya bukan tamyiz. Kalau tamyiz tidak berkedudukan sebagai mudof ilaih, maka wajib didatangkan setelah idofah dalam keadaan mansub. Kemudian Asyaih Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan taqaddama anna hukma tamyizil mufradi an-nasbu. Telah berlalu penjelasan bahwa hukum dari tamyiz mufrad itu dibaca mansub. Wahada huwal ahsanu. Dan itu adalah yang lebih baik. Wadzakarahuna annahu yajuzu fima dalla ala kailin au masahatin au waznin wajaan akhara. Dan di sini eh, dijelaskan bahwa boleh ya pada apa-apa yang menunjukkan terhadap ya takaran atau jarak atau luas atau berat, itu ada cara membaca yang lain. Ya, ada cara membaca yang lain. Nah, bagaimana itu cara membaca yang lain? Tadi dikatakan yang lebih baik dibaca mansub. Nah, cara membaca yang lain adalah wahwal jarru ala annahu mudhafun ilaihi, yaitu dibaca majrur sebagai mudhaf ilaihi. Wal mumayyazu huwal mudhafu. Dan yang menjadi mumayyaz, yang menjadi isim yang mubaham adalah mudhafnya. Takulu, engkau katakan, syaribatu ritla labanin. Ya, saya telah minum satu ritel susu. Kemudian contoh yang lain, indi mithqalu dhahabin. Ya, saya memiliki satu mithqal emas. Ya, maka dahabin di sini itu adalah uh, eh, tamyiznya dibaca majerur. Tadi labanin juga dibaca majerur. Ya, ritol tadi itu adalah uh, satuan dari berat. Ya. Kemudian mithkolu itu juga berat. Ya, tadi kan mithkol itu sekitar 4,53 gram. Kemudian satu ritel itu 90 mithqal menjadi sekitar 408 gram. kemudian ishtaro itu dhiro'a sufin. Saya telah membeli satu hasta kain suf. Ya, maka ini masuk masahah, ya, jarak atau luas. Wa yushtaratu fi dhalika, dan disyaratkan untuk hal tersebut, artinya boleh dibaca majrur tersebut, alla lu ala miqdarin ila ghairi tamyizi. Nah, ini syaratnya. Bahwa si mudof tadi, mudofnya berupa apa? Mikdar kan? Mudhofnya itu bisa berupa jarak atau berat atau takaran. Itu tidak boleh diidofahkan kepada selain tamyiz. Ya, tidak boleh diidofahkan kepada selain tamyiz. Atau dengan kata lain, hanya boleh diidofahkan kepada tamyiz. Maka pada saat itu tamyiz bisa di, atau dibaca majrur. Ya. in udifa ila ghairi tamyizi akan tetapi kalau mikdar tadi, ya, satuan-satuan tadi, takaran tadi, itu diidofahkan kepada selain tamyiz. Wajaban nasbut tamyizi. Ya. Maka pada saat itu wajib menasabkan tamyiz. Aujar ruhu bimin atau wajib memajarurkannya dengan min. Ya, majarurkan dengan min. Nahwu contohnya ma fil ardi qadaru rahatin dhillan. Ya, ma fil ardi qadaru rahatin dhillan. Tidak ada di bumi itu ya tempat yang sekedar bisa untuk istirahat berupa naungan. Atau mudahnya ya di dalam bumi tidak ada ya, naungan sekedar tempat untuk beristirahat. Maka di sini kita lihat dhillan itu dibaca mansub sebagai tamyiz. Mengapa? Karena qadru ya qadru itu sebagai mikdar ya itu diidofahkan kepada rohatin. Dan rohatin itu bukan tamyiz. Karena bukan tamyiz maka Tamyiznya didatangkan setelahnya dalam keadaan mansub. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wa Sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi atau sepenuh bumi emas, walaupun dia menebus dirinya dengan emas tersebut. Ya. Fadhahaban tamyizun mansubun. Maka lafad dhahaban itu adalah tamyiz yang mansub. Li'anna dalla ala miqdarin. Ya, karena li'anna dalla ala miqdarin wa huwa mil'u udifa li ghairi tamyizi. Karena yang menunjukkan akan miqdar, ya takaran ukuran yaitu mil'u, ya mil'u tadi yang dikatakan serupa dengan takaran. Itu udifa li ghairi tamyizi, dia diidhofahkan tetapi kepada yang bukan tamyiz. Ya karena al-ardi di sini bukan tamyiz, tamyiznya adalah zahaban. Wa amma hukmut Wa amma hukmu tamyizil adadi fahuwa madhkurun fi babil adadi. Dan adapun hukum dari tamyiz adat angka fahuwa madhkurun fi babil adadi itu nanti akan disebutkan pada bab adat. Ya, karena kalau kita belajar adat pasti nanti tahu bahwa tamyiznya itu bisa mansub atau bisa majrur. Atau kita lihat catatan kaki wa khulasatu dzalika kal dan ringkasan dari tamyiznya adat atau angka itu sebagaimana berikut. Alifun yang A, al-adadani, ya, satun ila ashrotin. Dua angka, yaitu 3 sampai 10, wa ma bainahuma, dan angka-angka yang ada di antara dua angka tersebut. Tamyizuha jam'un majerurun Maka tamyiznya itu jamak dan majrur. Ya, misalnya apa? Salah satu kutubin. Nah, kutubin di situ jamak dan majrur. Li'annahu mudhafun ilaihi karena itu mudhaf ilaih. Ya wal mudhafu huwal adatu dan mudhafnya adalah angka itu tersendiri. Nahwu contohnya ishtaro itu sittata kutubin. Saya telah membeli enam buku. Maka sittata itu adat sebagai mudhaf dan kutubin mudhof ilaih tamyiz berupa isim yang jamak dan majrur. Kemudian baun yang B almiatu wal alifu yaitu ratusan dan ribuan. Tamyizuha mufradun majrurun. Tamyiznya itu mufrad dan majrur. Li'annahu mudhofun ilaihi karena tamyiznya juga mudhof ilaih sama. Wal adadu huwal mudofu. Adatnya, angkanya adalah mudof, dan tamisnya mudof ilaih. Nahwu contohnya, Indi mi'atu kitabin. Saya memiliki 100 kitab. Maka mi'atu itu adat, kitabin tamyiz. Ya. Dan mudof ilaih itu mufrad dan majerur. Wa mithlu dzalikal mi'atu wal ulufu. Dan yang semisal dengan itu adalah ya ratusan-ratusan dan ribuan-ribuan. Ya jamak dari ratusan dan ribuan itu juga sama. Kemudian jimun yang C al-adadu ghairu ma yaitu angka selain yang disebutkan tadi. Ya, selain 3 sampai 10 dan selain ratusan dan ribuan tamyizuhu mufradun mansubun. Maka tamyiznya adalah mufrad dan mansub. Nahwu contohnya, indi thalatha ashrota kurrosatan. Ya, indi thalatha ashrota kurrosatan. Saya memiliki 13 ya, buku tulis. Maka thalatha ashrota itu 13. Ya, kemudian Tamisnya yang mana? Yang kurrosatan. Itu mufrad mansub. Atau wahafidtu thalathina hadithan. Saya telah menghafal 30 hadis. Maka thalathina itu adalah adatnya. Kemudian tamisnya hadithan itu mufrad dan mansub. Wal kalamu fi tamyizil adadi tawilun. Dan penjelasan mengenai tamyiz adat ini panjang. Walihada aqadalahul musannifu baban mustaqillan. Ya, karena penjelasan tamis itu panjang, tamis untuk adat itu panjang, maka musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu membuat bab yang terpisah, bab tersendiri. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'dadhi wa nahwiha ujarurhu. Ya, dan setelah yang tadi, ya, penjelasan tamis tadi dan yang sejelasnya, majrurkanlah ila akhirihi. Fal muradu bi dhi, dan yang dimaksud Ibnu Malik dengan dhi, al asya ulati sabako an aradolaha amfilatan fil baitis sabiqi. Yaitu hal-hal yang telah berlalu yang Ibnu Malik rahimahullahu taala telah menjelaskan atau menyebutkan contoh-contohnya pada bait sebelumnya. Wahiyal masahatu yaitu jarak atau luas, wal kailu kemudian e, takaran volume, wal waznu ya dan berat atau massa. Fa inna tamyiza ba'daha majrurun bil mudhofi. Ya, karena tamyiz setelah yang disebutkan tadi itu majerur dengan mudhof. Kamut duhin totin ghidha. Ya, seperti ya satu mut dari biji gandum itu adalah asupan. Wal muddu biddommi dan al mud itu dengan mendomahkan mim itu kailun. Ya, ukuran volume takaran. Wahuwa ruba'us sa'i dan itu setara dengan seperempat sok. Ya, empat mut berarti satu sok. Satu mut berarti seperempat sok. Wa qawluhu ghidha bil qasri dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ghidha itu dengan maksur. Wa asluhu ghidhaun. Asalnya adalah ghidhaun. Yang dibaca mamdud seharusnya. Wa huwa khobarul mubtada'i dan itu adalah khobar bagi mubtada. Mubtadanya apa? Muttu. Wal muradu binahwiha, dan yang dimaksud Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dengan nahwiha, ya wa fi ba'din nusakhi wa shibahiha. Dan di sebagian naskah alfiyah itu bukan nahwiha tapi shibahiha. Yang dimaksud apa? Kullu lafdhin arabiyyin jarol urfu ala isti'malihi fi wahidin minas salasati. Yaitu setiap lafat Arab yang kebiasaan orang Arab itu menggunakannya ya, salah satu dari tiga hal ini. Ya, nahwu contohnya apa? Mithqalun. Ya, tadi mithqalun itu kan e, sebetulnya bukan satuan berat, tetapi e, digunakan oleh orang Arab untuk berat pun, ya dhanub tadi satu timba atau ember yang besar. Sebetulnya bukan satuan ukuran, tetapi orang Arab menggunakannya. Wanahwihima kama takotama dan yang serupa dengan dua lafat tersebut sebagaimana yang telah berlalu. Thumma dhakaro, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan, annal jarro innama yakunu khina idofatil mumayyazi litamyizi mubasyaratan bahwa tamis yang dibaca majerur itu ketika mumayyas itu diidofahkan kepada tamis secara langsung. Seperti apa? Muddu khintotin. Muddu itu adalah mumayyasnya. Khintotin tamisnya. Itu diidofahkan secara langsung. Fa'in udhifa li ghairihi wajaban nasbu. Tetapi kalau si mumayyas diidofahkan kepada selain tamis, maka tamyiz wajib dibaca mansub. Contohnya tadi mil'ul ardi zahaban, Karena mil'u itu diidofahkan kepada al-ardi dan al-ardi bukan tamyiz, maka tamyiznya yaitu zahaban wajib dibaca mansub. Thumma dhakarol mithala lidzalika. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh untuk hal tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.